Menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang hina, dina, rendahan. Apapun itu kedudukannya. Tampaknya secara zahir dia mulia. Strata sosialnya di masyarakat tinggi jabatannya. Kekayaannya melimpah. Tapi kalau dia bermaksiat kepada Allah dan dia menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia adalah orang yang hina di rendah-rendah. La karamata Tidak ada kemuliaan sedikit pun. Kenapa? Haknya Allah yang dia langgar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Mujadalah ayat 20 innal ladzina Allah wa rasulah, ulaika fil adzallin Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang rendahan. Orang-orang yang hina. Ini ikhwan fiddin azani Allah Jadi siapapun itu juga. selama dia menentang Allah Subhanahu wa taala dan melanggar sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rendah tidak pandang bulu siapapun itu juga oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di nomor hadis 5114 disebutkan sigatul ta'liq oleh Imam Al-Bukhari dengan sigatul tad'if akan disambung oleh Imam Ahmad Rasulullah dari jalan sahabat Abdullah bin Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ji'lat adh-dhillatu was-saghar ala man khalafa amrah. Dijadikan rendah, kecil ala man khalafa amri. Di sini pakai zik man terhadap siapa saja. Siapa saja yang menyelisihi perintahku. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wahai jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu yang namanya kemaksiatan, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya itu memiliki pengaruh yang sangat banyak. Sudah didapatkan pengaruhnya, akibatnya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Iya. Tidak ada musibah di dunia ini. Melainkan apa? Melainkan karena dia bermaksiat diakibatkan dosa-dosa kepada Allah dan Rasulnya dosa kesyirikan iya ya. kemudian pindah bermaksiat kepada Rasulullah dosa bid'ah iya ya. kemudian turun turun lagi di bawahnya maksiat dengan berbagai macam maksiat dosa-dosa besar dosa-dosa kecil jelas dalam Al-Quran iya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman وما أصابهم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفى عن كثير إيه di surat apa ini? Surat Mujadalah ayat 30. Tidak ada musibah apapun yang menimpa kalian. Akibatnya apa? Disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak mengampuni memaafkan hal tersebut. Iya. Ikhwan fil din azanallahu yakum. Siapa di sini yang pernah tahfid? Siapa yang tahfid? Irfa yadah. Irfa yadah. Enggak ada. Oh, tidak ada ya? Yang sudah selesai hafalannya? malu-malu kayak ini. Siapa yang biasa imam? Ah, yang imam-imam yang rawat di gonta-ganti atau mentasmi irfa' ada dari yang angkat tangan berarti pada hilang semua nih. Iya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, iya. ad dahhak menafsirkan ayat ini, iya. Merupakan musibah yang terbesar bagi seseorang adalah dia hafal Quran kemudian lupa Eh, beliau menafsirkan tentang ayat ini ya. Ma na'lamu ahadan hafidh al-Quran thumma nasiyahu illa bidham. Thumma qara'a hadhihi al-ayah. ثم يقول الضحاك وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن kata beliau Ad-Dhahhak ulama tafsir tidak ada kami ketahui seorang pun yang dia itu menghafal Al-Quran kemudian dia melupakan Disebabkan karena apa kata beliau? Disebabkan karena dosa. Lalu beliau membaca ayat ini, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Kemudian beliau mengatakan, "Wa ayyu musibatin 'a'zam min al Qur'an?" Musibah yang paling terbesar mana? Lagi yang dari seseorang itu melupakan Al-Qur'an. Kok bisa musibah yang terbesar? Seseorang yang mengetahui nilai sesuatu itu akan menjaganya. Jangan sampai hilang kalau dia mengetahui kadar nilainya. Al-Qur'an wahai jemaah. Kalamullah. Tidak sembarangan. Antum simpan di dada-dada kalian berarti orang-orang tertentu. Kemudian kalamullah dipakai untuk hujjah disturuna minimal membantu di dalam kehidupan sehari-hari kita antum sudah menghafal Al-Quran sebagaimana para ulama-ulama salaf tahu letaknya di atas di halaman berapa sebelah kanan kiri ulama salaf terdahulu seperti itu dapat di dalam menghafal Quran begitu mau melakukan istimbat langsung muncul karena menguasai Al-Quran dan bukan sekedar dihafal Sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sangat mahal ya jamaah. Seseorang yang tidak menguasai Al-Quran menyimpang. Tidak ada tidak ada sebagai patokan. Tidak usah jauh-jauh jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang mahal kita contohkan. Antum memiliki istri yang terkumpul empat hal. Agamanya bagus. Cantik Nasabnya Masya Allah. Darah biru. Walaupun darahnya tetap merah. Iya. Kemudian hartanya Masya Allah. Banyak hartanya. Kemudian apa lagi satu? Ah, cantik sudah. Dan terkumpul padahal hal. Sebagaimana istri Nabi saw yang pertama Khadijah. Iya, baik akhlaknya diperintah. Iya. Nurut, dipandang, masya Allah, tidak bosen. Hartanya melimpah, nasabnya mahal nggak? Mahal, pasti dijaga. Anak kita anak satu-satunya cerdas, soleh. Iya, taat pada orang tua, berbakti, dijaga sekali, satu-satunya lagi. Harta yang begitu mahal mobil anggaplah Pak Jarta yang mana Mercedes yang harganya miliaran tak gores saja sedikit kalau dibilang orang Makassar oh marah besar karena dia tahu kadar nilainya dia jaga baik-baik ini dunia gimana lagi firman Allah subhanahu wa ta'ala jadi musibah mana lagi yang terbesar antum hafal tahu kadarnya orang menghafal Al-Quran itu mudah Anak katakan menghafal Al-Quran mudah dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang orang hafal Al-Quran kalau kita baca, ya, jadi sekarang Imam Nawawi At-Tidbian fi Hamlatil Quran. Ada yang hafal bahkan ulama salaf yang terdahulu tiga hari hafal Quran tiga puluh juz. Di luar dari nalar. Iya. Ada yang zaman sekarang hafal Quran mungkin satu bulan. Ya ada, bahkan kurang dari satu bulan tiga puluh juz. Ada yang beberapa bulan. Iya. Sisanya apa? Sisa dia fokus dengan Al-Quran untuk menghafal dan menginvestasikan. Dan dia tahu polanya dalam metode menghafal. Anak katakan menghafal. Menghafalkan mengumpulkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Disimpan di dalam dada. Iya. Kalau sudah dia terkumpul, ah di sini dia perjuangannya. Muraja'ah seumur hidup. Bagaimana dia menjaga yang dia sudah kumpul. Karena beda-beda tiap orang. Kalau dia tahu kadarnya itu Al-Quran, yang dia perjuangannya di dalam menghafal siang dan malam, yang dimana seseorang semua tidur, dia jaga dengan salat tahajud, dia jaga dengan salat duha, dia jaga dengan salat-salat sunnah yang ada sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan imam-imam yang ulama salaf terdahulu di dalam menjaga Al-Quran yang begitu mahal. Dipakai muroja dalam salat-salat. Di, di mana saja dia berada. Muroja Al-Quran. Di kendaraannya, di jalan. Karena Al-Quran itu begitu mahal. kalau Allah. Orang-orang tertentu dalam menjaga firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kalam Allah itu adalah pembendaharan kita, pedang kita. Ya, ini jamaah Muhammad Sallallahu Subhanahu Wa Taala. Jadi jaga. Kemudian yang, yang selanjutnya, ya, Bagi ini penghafal Quran dan penuntut ilmu, jauhi berbagai macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul antum fokus perkuat ibadah. Karena apa? Oleh karena itu antum menuntut ilmu. Tugasnya antum Pelajari yang mana saja hal-hal yang melanggar Allah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelajari semua yang mana yang mana. Kan ini maksiat kan? Iya. Kemudian pelajari tentang hal-hal yang membuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajibnya, yang sunnahnya. Iya, karena ini ketaatan, membantu kalian ini. Membantu kalian di dalam menuntut ilmu. Karena kalau kalian bergelimangan dosa, siapa yang kalian langgar? Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kalian dapat, Al-Qur'an yang kalian hafal, otomatis sulit wahai jemaah. Sulit. Jadi jangan anggap remeh yang namanya maksiat. Jangan anggap remeh yang namanya dosa-dosa. Karena dosa itu bagaikan apa? Bagaikan racun bagi badan ini. Iya. Oleh karena itu, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan di dalam كتاب لا إله إلا الله محمد رسول الله دي الجو الكافر دي هلمان سملا ملابان كتب ليه فمما ينبغي يعلم أن الذدومة تذر ولا بد dari maka dari hal-hal yang perlu diketahui bahwasanya yang namanya dosa-dosa itu akan membahayakan tidak boleh tidak. Iya, tidak boleh tidak. Wa anna dararaha fil qulub kasumuha ma fil abadan. ala ikhtilafi darariha. Iya. Dan bahayanya dosa-dosa tersebut terhadap hati itu bagaikan bahayanya racun. Bagaikan apa? Bahayanya racun bagi badan. Walaupun memang bertingkat-tingkat bahayanya tersebut. Iya. Ini dosa wahai jamaah. Jadi berbagai macam dosa-dosa yang antum sudah pelajari oh ini yang dilarang Allah Subhanahu wa taala ini yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah langsung semaksimal mungkin kerahkan tenaga iya tekad yang kuat berazam tinggalkan dosa tersebut karena apa berimbas bayakan racun iya permisalannya nih Ibnu Qayyim al-Jauziyah coba permisalannya ada yang mau minum racun ya ada yang mau minum racun, apalagi kok racunnya mematikan. Sianida sedikit ji kalau orang Makassar. Dikit tapi mematikan. Demikian dosa-dosa kan berbeda-beda namanya tingkatan racun mematikannya. Begitu juga dosa. Tergantung tingkatan dosa. Makanya begitu ada dosa, antum langsung petakan. Ini masuk di dalam kesyirikan, masuk di bid'ah atau masuk di dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil. Petakan langsung. Mematikan. Iya. Hati-hati wahai jemaah rahmatullah semua. Ini tugasnya adalah menuntut ilmu. Dan yang namanya menuntut ilmu tidak ada matinya. Sampai kita meninggal. Jangan begitu, oh target sana saya cuma sampai selesai TD Tiga tahun selesai sudah. Alhamdulillah. Lah wahai jemaah. Karena yang namanya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang antum mau lakukan itu masih sangat banyak perlu dipelajari. Larangan-larangan Allah dan Rasulnya juga sangat banyak perlu kita pelajari sedikit-sedikit. Iya. Sampai nanti terkumpul banyak. Sampai kapan itu? Sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jangan sampai seseorang terjatuh di dalam kemaksiatan. Yang mematikan tanpa dia sadar. Tanpa dia tahu ilmunya. Rupanya ini mematikan dianggap remeh. Gampang ji. Gampang hal tersebut. Padahal mematikan racun. Iya. Ngeri wahai jemaah. Ikhwani fi din azanallahu iyyakum. Kemudian selanjutnya oleh karena itu yang namanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melakukan dosa-dosa tapi lawannya orang yang meninggalkan kewajiban atau orang yang bermalas-malasan di dalam melaksanakan kewajiban Iya, salat, puasa, zakat, haji. Dan kewajibannya penuntut ilmu apa? Belajar. Iya. Kalau dia dengar masuk waktunya sholat azan, ah, mas, masuk ini sudah masuk waktu azan, eh, waktu sholat ini. Sedangkan dia masih masih bercanda sama temannya. kadang ada rasa berat atau sementara main lagi asik-asiknya terdengar suara azan kayak ada berat di hatinya iya dia langsung kayak menyepelekan sholat berat untuk melangkah untuk sholat masih ngantuk ini apalagi waktu subuh masih enak-enaknya tidur mana lagi malam saya begadang kalau dia mendahulukan kepentingan pribadinya dibanding Allah subhanahu wa ta'ala untuk salat wajib Ini pertanyaan. Ini masuk dalam dosa. Hati-hati. Masuk dalam dosa. Apalagi kalau kebiasaannya begadang, kemudian kebablasan, kemudian sholat subuhnya setelah terbit matahari kebanyakannya hal tersebut. Kalau kita di Makassar orang Bugis bilang bukan lagi sholat uh, eh, subuh tapi sholat sobu karena malu. Iya. Kalau dia melakukan hal tersebut, hati-hati wahai jamaah, antum tanpa sadar melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala maksiat. Lebih mendahulukan kepentingan pribadi antum dibanding panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan oleh La ilaha illallah Ibn Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di jilid 30 halaman 39 kata beliau والمعاصي فرعان ترك واجب وفعل المحرمات فمن ترك أداء الواجب مع القدرة عليه فهو عاص Kata beliau maksiat itu terbagi menjadi dua. Iya. Yang pertama meninggalkan kewajiban. Betapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin di luaran sana meninggalkan kewajiban. Iya, rukun-rukun Islam, kewajiban salat mereka sepelekan. Iya, yang punya harta, yang bergelimangan entrepreneur, punya perusahaan besar, kewajiban zakatnya disepelekan. Karena dia pikir, ah, Kalau umpamanya pemasukannya miliaran triliunan, bayar zakat 2,5 ini bisa sampai puluhan atau ratusan juta. Mending untuk pengeluaran operasional karyawan. Atau kepentingan pribadinya. Pakai foya-foya bersama keluarganya. Kewajiban zakat. Iya. Atau kadang dia tidak haji. Sibuk dengan dunianya. Iya. Tayyip. Dan yang kedua, maksiat yang kedua adalah fi'il muharramat, melakukan keharaman. Iya. Barang siapa yang meninggalkan di dalam menunaikan kewajiban padahal dia mampu ini. Mampu dari segi fisik, mampu dari segi finansial, dia sehat, aman, sentosa, tidak ada masalah di daerahnya. Kemudian dari segi finansial dia mampu melakukan hal tersebut, kewajiban-kewajiban tersebut Iya. Tapi dia tinggalkan, maka dia adalah orang yang bermaksiat. Ya. Hati-hati wahai jamaah. Tayyib. Ikhwanu fi din azanallahu yakum. Oleh karena itu perkara dosa maksiat kepada Allah dan Rasulnya ini perkara yang sangat krusial. Hati-hati. Karena apa? Apa baik kalau penuntut ilmu. Iya karena akan menghilangkan yang namanya cahaya hati berkahnya ilmu walaupun antum itu Masya Allah dohirnya hafal Quran bagus tajwidnya pintar di kelas tapi itu dohir ya tapi giliran berkhalwa khalwa bersendirian tidak ada orang lihat pegang HP sudah kesempatan tidak ada yang lihat dia lupa muraqabah kepada Allah Subhanahu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa ada malaikat kiri kanan yang catat. Di luar kelihatan orang saleh, rupanya toleh. Hati-hati nih. Kita tidak mengatakan si ini, si ini, si ini, si ini, bukan curiga, tapi kembali ke masing-masing introspeksi diri. Iya, jangan curiga, ay gaya aja ini. Mana jadi bilang soleh. Padahal mungkin kalau sembunyi-sembunyi. Melanglang buana di dunia maya. Iya. Karena kalau zaman sekarang. Sisa kita yang milih. Kalau di dunia nyata. Di dunia nyata. Itu tergantung dari keimanan kita. Kemaksiatan bertebaran di mana? Ada kesyirikan, ada kemaksiatan. Dosa-dosa besar. Tergantung dari kita keimanannya. Bisa saja sembunyi-sembunyi. Masuk ke, masuk ke hotel, mas ini. Open, open booking bisa saja tanpa ketahuan di daerah sana, bisa saja. Ini termasuk dosa besar. Dia melakukan kesirikan mungkin tidak ada yang ketahui, bisa saja. Karena dia lupa. Tapi begitu kembali di pondonya atau kembali dia di luar mengajar, masya Allah, bagaikan syih. Pakaiannya banyak sekali, soleh. Atau dia di pondok, masya Allah, Penampakannya orang soleh begitu pulang di rumah, tidak ada kawan-kawannya yang lihat, tidak ada ustadznya, tidak ada ikhwah di sekitarnya kesempatan. Lampiasin. Ini kembali introspeksi masing-masing ya. Hati-hati ya jemaah Ya. Hilang barokah ilmu antum, percuma antum hafal tersebut. Karena tujuannya kita belajar, kita mempelajari apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari kewajiban-kewajiban ini. Kemudian larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang dan rasulnya jangan sampai kita langgar batasannya. Tujuannya untuk diamalkan. Bukan saja sebagai pembendaharaan dan bukan saja untuk berbuat berbangga-bangga ria. Saya lebih banyak ilmunya. Saya yang lebih cerdas untuk diamalkan oleh jamaah. Dan untuk diberikan manfaat kepada orang lain yang sekitar kita. Memberikan efek positif Tapi kalau kalian penampakannya saja tapi di belakangnya antum lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan para malaikat yang mencatat ya. Nauzubillah min dzalik. Hilang berkah ilmu antum. Hilang sehilang hilang. Iya. Oleh kerana itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dan ini ucapan beliau dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. di jilid 15 halaman 282. Kata beliau, "Inna lisayyi'ah dhulmatan fil qalb wa sawadan fil wajh wa wahanan fil badan wa naqsan fil rizq wa bughdan fi qulubil khalq." Iya. Kata beliau, Sesungguhnya bagi keburukan atau kejahatan-kejahatan itu apa efeknya wahai jamaah? Ini berlaku untuk umum. Efek dari maksiat Iya, ada lima. Efek dari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ada lima. Kuasai dan hafal baik-baik. Yang pertama adalah zulmatan fil qalb. Kegelapan di dalam hati. Kemudian yang kedua, sawadan fil wajah. Hitam di wajahnya. Menghitamkan wajahnya. Iya. Kemudian yang ketiga, wawahanan fil badan. Lemah badannya, lemah, letih, lesu kelihatan di badannya. Apalagi kalau dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berat sekali itu. Semangat dalam menuntut ilmu itu paling terbelakang. Iya. Giliran sudah halako masih nyantai-nyantai di belakang. Iya. Kelihatan itu, kelihatan. Lemah dianya, letih, lesu. Tapi giliran kemaksiatan, oh dende. Kalau orang Makassar bilang. Paling terdepan. Karena sudah berteman berteman dengan uh, syaitan. Tapi kalau berbuat ketaatan, ah di sini dia. Wawahanan fil badan, lemah dia. Salat tahajud. Dihitung jari mungkin kalau salat tahajud. Apalagi apa? Witir. Salat duha aja tidak kelihatan. Ini yang sunnah-sunnah. Salat wajibnya saja mas buker. Bukan di sub pertama. Paling dilihat wah lima waktu lebih banyak masbuknya di belakang. Paling belakang. Kalau sedikit mungkin malu dia. Kalau masih sedikit jamaah. Afwan, kebalik. Kalau jamaah jamaahnya banyak, iya. Jamaahnya banyak, nah di sini tidak kelihatan. Mas Buker terus. Sisa pindah-pindah di sini, pindah lagi sana, pindah sini, tidak ketahuan kalau rumahnya Mas Buker. Ini dahirnya ya. Kembali ke masing-masing. Tapi kalau sedikit ya kelihatan malu. Tapi percuma wahai jamaah. Iya, karena kalian melakukan hal tersebut karena apa? Karena manusia, malu sama manusia, bukan karena Allah. Kalian di sop terdepan bukan karena Allah. Kalian malu Mas Buker, malu bermalas-malasan menuntut ilmu. Iya. Karena juga apa? Bukan karena Allah karena teman, karena malu sama ustadz, karena malu sama teman-teman. Perbaiki niat wahai jamaah. Karena masuk dalam maksiat, maksiat hati. Oleh karena itu, perhatikan tentang masalah kemaksiatan, petakan kembali kemaksiatan dari segala hal, kemaksiatan dari segi hati. Ini yang lebih utama, perbaiki hatinya kalian. Iya. Apa saja kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi hati. Iya, hasad, dengki, namimah. Iya, dan yang lainnya. Pelajari nih Kemudian dari segi ucapan. Ya, apa saja dusta dan selainnya. Kemudian dari segi amalan, amalul jawari. Ya, yang mana saja yang merupakan hal-hal yang bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian apa? Dan wa firiz. kurang rezekinya. Ya. Jadi perhatikan wajah Allah Subhanahu wa taala kalau seumpamanya rezeki ini luas sekali Jangan saja mengatakan rezeki itu hanya perbendaharaan. Iya. Pemilik rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi. Jadi kalau ada yang bergelimangan harta di dunia ini dibukakan pintu-pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong. Tidak ada papanya itu. Yang namanya rezeki Allah yang nampak itu tidak ada habisnya. Bagaikan seseorang ngambil air di lautan. Iya, ada yang ngambilnya sedikit, satu ember. Ada yang ngambilnya banyak sekali. Iya. Berbeda tingkatannya. Habis tidak lautan? Tidak habis. Begitu juga rezeki. Allah yang menentukan rezeki ini yang banyak, ini yang sedikit sebagai ujian semua. Ingat, ujian. Antum bergelingman harta secara tampak itu ujian, bukan kenikmatan tok. Antum diuji dengan kesengsaraan sedikit hartanya, itu juga ujian. Jadi jangan sombong. Jadi kalau kurang rezekinya, perhatikan langsung introspeksi diri. Dosa-dosa apa sih yang saya lakukan ini? Mulai dari amalul jaware. Iya, masing-masing introspeksi diri. Oh, yang ini, yang ini yang saya bermaksud pada Allah. Ini ini yang amalul jaware Dari segi ucapan lagi ingat-ingat. Makanya tiap hari introspeksi diri sebelum tidur. Ini yang saya lakukan hari ini. Dosa apa ya? Kemudian dari kalau tidak ada itu atau kurang kembali dari segi hati lagi ada tidak saya yang saya iri ini ada tidak saya hasad ini penampangan kemudian bagi penuntut ilmu juga rezeki hafalan rezeki uh, kepintaran kecerdasan cepat dalam menghafal cepat dalam memahami iya Ses penuntut ilmu dia semangat di dalam beribadah, semangat menuntut ilmu itu rezeki. Kemudian kebalikan lagi, kenapa ini hafalan saya tidak masuk-masuk? Iya. Kenapa ini saya kayak dijelaskan guru saya dua kali, tiga kali, bahkan sepuluh kali tidak masuk-masuk juga. Introspeksi diri lagi. Lihat lagi amalan dohirnya. Jangan sampai ada saya anukan temannya ini saya dolimi. Dolimi ini umum Iya, antum perhatikan situ. Eh, atau lihat lagi dari segi ucapan, jangan sampai ada teman saya yang saya singgung. Atau ini paling sering ini, saya gibahi. Ah, kayaknya ini orang rajin uh, ngurusin masalah. Ini biasa terjadi mahat, ngangkat-ngangkat meja ataukah yang lainnya. Iya, rajin sekali. Bergaulnya kebanyakannya ke ikhwah, bukan ke kita. Ai, begitu ditanya pelajaran, tidak bisa menjawab. Ai, datang, ini orang ini datangnya cuma cari muka ini. Gibah sudah kiri kanan. Karena yang namanya gibah itu asalnya dari hati. Yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua yang ada di hatinya dia lontarkan dalam ucapan tanpa terasa asik memang makan bangkai saudaranya apalagi kalau ramai-ramai iya Ah, begitu ditanya pelajaran, tidak bisa menjawab. Ah, datangnya cari muka saja di sini nih. Bahasa Arabnya tidak bisa sama sekali. Udah di sini mungkin tiga tahun, lima tahun, sepuluh tahun. Apa yang kamu ambil di sini? Cuma datang begitu. Husnudzon wahai jamaah. Kedepankan husnudzon. Oh, mungkin dia memang dari segi hafalan susah segala macam memahami juga mungkin susah nah, dia kerahkan tenaganya atau dari yang kelebihan value nilai yang dia miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya udah saya bisanya itu saya bisanya sebagai fasilitas membantu kawan-kawan saya yang berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Iya. Saya bantu masak, saya bisa masak. Karena kalau nasi, nasi, butiran nasi, makanan, mereka tidak bisa belajar wahai jamaah. Tidak bisa fokus dalam menghafal, tidak bisa fokus dalam belajar. Memahami pelajaran syekh, memulai pelajaran status ustaz Kalau kosong ini perut, kemudian dia niatkan lagi yang baik-baik butiran-butiran beras yang mereka makan itu jadi daging jadi daging kepada para penuntut ilmu. Bagaimana kalau umpamanya mereka menghafal, mereka memahami semangat dalam beribadah yang wajib dan sunnah ngalir ke dia. Karena itu yang dia mampu. Kalau di segi hafalan, rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segi memahami, rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala mungkin ujian bagi dia supaya dia apa? Sabar tidak masuk-masuk ini. Yang lainnya juga ujian Kalian yang cepat hafalannya, cerdas. Fat fit fatona. Cerdik genius, jangan sombong, ujian juga. Jangan hina temanmu yang kayak tadi. Jangan digibahi. Berkah ilmu nyantum hilang wajah. jamaah. Ini nasihat bagi penuntut ilmu ini. Nasihat. Demikian juga ikhwah-ikhwah. Perhatikan potensi, nilai, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum. Apa yang antum miliki? Berikan untuk dakwah ini. Antum diberikan pundi-pundi dari segi harta, cerdas dalam berbisnis. Kembalikan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan untuk apa? Untuk kebaikan. Ada penuntut ilmu, gimana caranya saya juga dapat juga andil di situ. Iya. Ada kebutuhan mahat apa ini? Ini ini. Langsung datang. Tidak usah perlu dilihat sama orang. Antara antum dengan Allah. Bahkan sembunyi-sembunyi. Tidak usah dilihat. Apa kira-kira yang dibutuhkan ma'had ini? Ini, ini, ini, ini. ini. Ya Ustaz. Datang ke bendahara. Atau tidak usah ketahuan juga lebih bagus. Habis itu sudah. Apa yang antum diberikan. Kelebihan yang antum. Serahkan ikut andil partisipasi untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mungkin antum dari segi menghafal bukan pengajar. Pengajar alhamdulillah. Dia sudah bisa memberikan investasinya di situ. Kelebihan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dia salurkan kepada santri-santrinya dan para ikhwah semuanya supaya tersebar langsung. Yang diberikan rezeki dari hal yang lain, dari segi hafalan, mengajar segala macam. Lihat kelebihan antum apa? Apa yang bisa antum uh, ikut andil dalam hal tersebut? Kolaborasi di sini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jangan hasad, jangan dengki, jangan namimah. Oleh apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan pada saudara kita. Karena kalau antum melakukan hal tersebut dari segi bermaksi, dari segi hati, penyakit-penyakit hati dengan berbagai macamnya. Kadang keluar di lidah. Bermaksiat lagi. Kadang kalau dia tidak bisa tahan dengan amalul jawareh. Dia bermaksiat. Dia halangi saudaranya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati wahai jemaah. Iya. Ngeri ini. Taib. Jadi yang terakhir adalah wabugdon fi qulubil khalq dan asarnya pengaruh maksiat kalau dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam tingkatannya itu pengaruhnya akan membuat benci pada hati-hati manusia iya jadi kalau antum introspeksi diri kalau umpamanya nih kok banyak orang yang benci saya saya pindah ke sini kok saya tidak akur lagi pindah ke sana kok konflik lagi. Antum jangan lihat ke orang dulu. Kembali ke antum dulu introspeksinya. Dari segi amalan lagi ada ah, tidak mungkin amalan-amalan saya bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar. Iya. Bid'ah kah atau dosa besar? Kemudian kembali ke dosa-dosa kecil, introspeksi diri. Atau kembali ke ucapannya, ada ndak tidak saya gibahi saudara saya? Ada ndak tidak saya namimah? Ada anda mungkin hasad itu masalah hati yang tidak terasa terucap di lidah. Kalau nggak ada, terpesi lagi ke hati. Kan ini antara antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Imbasnya ke situ banyak orang yang benci kita. Kenapa? Siapa yang memegang hati ini? Allah. Allah. Jadi Allah yang arahkan gerakan hati-hati orang untuk benci antum. Karena antum itu bergelimpangan dengan maksiat. Kalau tidak tampak di kehidupan sehari-hari, di amal jawari, tidak tampak di lidah antum, mungkin di hati antum masih banyak noda-noda penyakit-penyakit hati. Allah yang kerahkan semua itu. Benci sama antum. Karena yang namanya manusia ya wahai jamaah Allah Subhanahu wa taala, sebaik apapun itu antum. Iya. Pasti ada fansnya. Pasti ada fansnya. ada pendukungnya, ada yang senang sama antum. Seburuk-buruk antum, sejahat-jahat antum, bejatnya antum. Iya, mungkin hatinya antum kalau syaitan, kayak hatinya syaitan, perbuatannya antum hati, perbuatan syaitan, masih aja ada pendukungnya. Iya ada. Sekali bernabi, Nabi Muhammad SAW. Kemudian para para nabi dan para rasul bagaimana baiknya bagaimana semuanya ber berketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ada ada yang benci ada hatersnya ada fansnya banyak juga dan kebalikannya juga Al-Hajjaj bin Yusuf iya dahulu sebelumnya penentang para nabi dan para rasul Firaun dan yang lainnya bersama kaumnya ada enggak yang bersama mereka ada juga fansnya Oleh karena itu fokus. Fokus. Fokus kepada introspeksi diri. Kalau bisa kita berada di golongan orang-orang yang berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan demi ketaatan. Uh, sampai kita lanjut sampai 10 menit lagi ya. Ya, biar semangat. Karena kalau ini panjang sekali sebenarnya. Tapi kita singkat. Iya. Kalau mau disyarah, dijelaskan contoh-contohnya kalau dibacakan saja dalil-dalilnya singkat insya Allah. Tapi kalau mau dicontohkan biar masuk memahami hal tersebut panjang dan banyak sekali contoh-contoh. Iya. Tayyib. Jadi kembalinya ke introspeksi apa? Ke diri pribadi. Iya. Kalau banyak orang yang membenci, lihat introspeksi ke hal-hal tersebut. Kalau alhamdulillah tidak ada, Kembali lagi, apakah kita berada di golongan orang-orang ahlul haq, orang-orang yang saleh? Atau kita itu dibenci karena berada di golongan yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berada di golongan yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, penyakit hati, penyakit lisan, penyakit anggota badan, langsung pindah bertaubat, pindah ke orang-orang golongannya yang berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibencinya karena kita berada di al-haq, udah selesai tenang para nabi, para rasul dan orang-orang soleh yang terdahulu juga lebih dahsyat cobaannya dan lebih banyak bahkan orang yang membencinya. Iya. Lebih banyak orang yang membencinya dibanding orang-orang yang mencintainya. Iya. Ini sudah sunnatullah. Cuma kembali ke kita introspeksinya, bukan ke orang lain. Iya. Tayyib. Kemudian jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, uh, eh, asar pengaruh dosa bermasalah kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan terlihat bahkan terlihat dari orang-orang yang di bawah kita. Ya, kembali yang terasa ke diri. Kalau seumpamanya orang-orang di bawah kita, istri kita di bawah terbiah tarbiyah, bimbingan kita, istri kita, anak-anak kita. Kalau umpamanya dia sudah mulai membangkang, tidak mau dengar. Anak-anak kita durhaka, introspeksi diri, maksiat apa yang kita lakukan ini? Kalau kita seorang pengajar, uh, santri kita, iya, mulai lebih dominan. Ini lihat dari dari sekali global, lebih dominan yang membangkang dibanding yang dengar sama kita berbuat ketaatan dan servasi diri bukan ke santrinya dulu. Iya, bukan. Kembali ke kita. Apa sih kemaksiatan yang saya lakukan ini? Ini wajah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Sering kita dengar ya, Fudail bin Iyad. Iya, beliau ini lahir di Samarkand. Samarkand di Uzbekistan. Beliau wafatnya di Makkah, termasuk ulama di Qarn generasi yang kedua. Iya. Dan beliau gurunya diantaranya Al-A'mash. Yang tadi dulu. Siapa yang kenal Al-A'mash? Nama panjangnya ini julukan. Al-A'mash siapa namanya? Ada yang tahu? Talib. Kita pindah ke ikhwah. Kalau Ustadz mungkin tahu. apa nana tidak tanya Ustadz. Nah, enggak, jangan tanya Google ya. Langsung keluar itu jawabannya. Ah, ikhwah, siapa namanya Al-Amash? Ulama besar sering kita dengar. Ada suara tadi. Sulaiman bin Mihran. Mana suaranya? Kum kum kum kum. Kum. Kum. Kum. Kum kum. La tastahi, jangan malu kalau dalam kebenaran. Sebagai perbaiki niatmu dulu. Untuk membantu yang lainnya. Karena tidak ada yang tahu. Siapa itu Al-Amash? Ada mungkin malu, tapi begitu ada satu orang yang berdiri dan menjawab dan benar, langsung terhafal itu. Terhafal. Perbaiki niatnya supaya membantu yang lainnya. Amal jariah. kum kum Siapa namanya? Al-Amash? Sulaiman bin Imran. Siapa namanya? Mas Muk, siapa namanya? Rifa'i. Zadakallahu ilma wa hirsa fi talabil ilm. Razaqakumullah fi hifdhi kitabih wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yeah. Sulaiman bin Mihran. Kemudian muridnya Fudail bin Iyad yang terkenal siapa? Sufyan bin Uyainah. Iya. Kemudian Abdullah bin Mubarak. Iya. Apa kata beliau? Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqat wa Tabaqat Al-Asfiya jilid pertama halaman 109. Kata beliau, "Inni la'asillah fa'arifu dzalik fi khuluqi himari wa wa khadami. Iya. Wa khadami. Kata beliau, sesungguhnya saya kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sinyalnya itu saya ketahui dari tingkah laku kendaraanku himaur, keledai. Iya, keledai. Dan pembantuku, iya budakku. Jadi introspeksi wajah jamaah. Kalau seumpamanya orang-orang yang di bawahnya tadi kendaraannya kok kadang dikit-dikit ke bengkel rusak lagi. Dikit-dikit rusak. Atau istrinya kok durhaka, tidak mau dengar, anaknya juga begitu. Atau santri-santrinya juga amburadul, tidak mau dengar. Apa yang kita bilahkan padaan, kita arahkan untuk ketaatan. Kita larang tujuannya untuk dia juga. Jangan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala supaya hafalannya bagus. Supaya membantu dia di dalam menuntut ilmu. Tapi tetap saja dilanggar. Ya, kita lihat oknum ya, saya tidak sebutkan orang oknumnya ini ini ini nasihati dengan baik dengan hal tersebut. Kenapa? Jangan lihat ke dia dulu, ke antum dulu. Maksiat apa yang antum lakukan? Iya, karena kelihatan itu, ada sinyalnya. Barakallahu fiik. Lima menit lagi. Nah. Ikhwani fi din azanallahu ayyakum. Jadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seumpamanya dia itu tiada di daerah kita atau sudah meninggal, itu semua orang akan tenang. Negara jadi tenang, iya. Daerah kita jadi tenang kalau lingkupnya kecil, iya. Kemudian kawan-kawan dia, tetangga dia jadi tenang karena kalau orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, asarnya itu ke orang lain. Iya. Tidak usah jauh-jauh. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat muttafaqun alaih. Iya. dari jalan sahabat Qatadah ibnu Rib'i radhiyallahu taala an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal 'abdul fajir yastarihu minhu al-'ibad wal-bilad wal shajar wad-dawab." Seorang hamba yang fajir, yang penuh dengan dosa, bergelimangan dosa, maka hamba-hamba ini, negeri ini, pepohonan dan ad hewan-hewan mulata dan hewan-hewan yang lainnya itu akan merasa tenang istirahat dari orang tersebut iya dosa jauh-jauh kalau kita melihat sejarah apalagi kalau pemikirannya menyimpang khawarij atau sebelumnya penentang orang-orang yang berbuat fajir bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala penentang Allah dan rasulnya musuh-musuh tauhid gangguannya mereka kefajiran mereka dahsyatnya begitu mereka meninggal tenang kan sudah alhamdulillah apa lingkup kecil lagi alhamdulillah meninggal mi pelaku kesyirikan tenang ini orang yang bertauhid kemudian mungkin fajirnya dia dari segi bid'ah menyebarkan bidahnya, bidah-bidah teroris dan masih banyak bidah yang lainnya. Itu kena kena kena asarnya, pengaruhnya negeri, jiwa. Ya, dia memfatwakan bom bunuh diri itu halal. Dari segi begitu dia meninggal, ya nastarih minha. Istirahat kita dari dari dia. Tidak banyak orang yang terpengaruh dari bid'ahnya. Iya. Karena negeri hancur, ke, ke, stabilitas keamanan juga amburadul, tidak tenang. Jangan sampai tiba-tiba datang ikut sholat sini, boom. Khawatir yang pemikiran-pemikiran tersebut. Kemudian tetangga-tetangga juga tenang. Bahkan pepohonan kalau terjadi yang fajir, Al-Hajjaj bin Yusuf kalau kita baca sejarahnya, kezalimannya, tidak ada yang tenang. Bahkan negeri. Di zaman sekarang yang serba era modern, orang-orang yang fajar kalau terjadi peperangan. Sampai juga pepohonan hancur. Bukan saja bangunan-bangunan dan jiwa. Juga keamanan bukan saja itu. Sampai pepohonan hancur binatang-binatang juga habis total kalau terjadi peperangan ini orang-orang fajir istirahat seluruhnya sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ini wahai jemaah rahmatullah subhanahu wa taala mungkin ini sebagai penutup masih ada lagi ucapan Ibnu Taimiyah kemudian kisahnya Imam Syafi'i ya bergurau kepada Imam Malik menasihati uh, eh, tulabnya Iya, karena Imam Syafi'i ini kecerdasannya masya Allah. Iya, pengamalannya di dalam eh, apa-apa uh, yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, kemudian dalam penjagaan terhadap maksiat betul-betul dijauhi, kecerdasan, hirs menuntut ilmu, makanya gurunya Imam Malik memberikan nasihat tentang masalah ilmu. Tapi waktu membatasi kita lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan Eh, dari segi ucapan ini Ana minta maaf itu datangnya dari kekeliruan saya dan lemahnya hafalan saya dan pengaruh dari setan. Iya. Kalau ada kelebihan dari hal itu itu fadlun minallah, Tidak ada daya dan kekuatan dari kita dalam mimbabil saling menasehati, saling memberikan motivasi, ta'awun alal birri wat taqwa. Ini yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan naktafi bihadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin